Pripun kabare? api. Alhamdulillah, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. <laughs> Ustaz, eh, jangan panjang-panjang, saya tak bisa. <laughs> Itu aja lama ngapalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek Bapak dan Ramil Hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak diimbau gelar yang kecil tak disebut nama insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar kami sudah memberikan kepada engkau al kautsar nikmat yang paling besar bagaimana cara mensyukuri nikmat Fasalli li rabbika wanhar. Cara mensyukuri nikmat yang pertama fasalli, salat. Siapa yang tak salat gugur empat fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana jasadnya? Campakkan ke sungai Kampar. Setuju? Yang nggak bilang setuju berarti tak sholat. Orang yang tidak sholat perbedaan antara mukmin dan kafir tarkus sholat meninggalkan sholat makanya ibu-ibu carilah menantu yang sholat mana orangnya ini yang di hadapan saya ini yang senyum yang belum nikah yang udah jangan Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang rajin sholat berjamaah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula amin yang kuat. Dia tak tahu istrinya nengok dari belakang. Selesai ini ditanya, Mas, tadi waktu Ustaz bilang mudah-mudahan yang belum nikah jodohnya dipertemukan. Kok Mas bilang amin? Tadi saya ngeliat dari dalam masjid. Kenapa bilang amin? Apa kata Bapak? Untuk anak kita. Sudah saya ajarkan jawabannya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, salat, salat. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umroh sampai di Masjid Nabawi, masuk ke dalam Taman Raudhah, ada tempat mihrab Nabi jadi imam, di dinding ada tiang sebelah kiri ada tulisan As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa? kemah tenda ini kokoh karena tiang andai tiangnya lapuk tumbang nauzubillah oleh sebab itu maka tak ada guna puasa tak ada guna haji ke Makkah bolak balik umrah tak ada guna amal banyak kalau tak solat inna ma awalu inna awalu ma yuhasabu inna awala ma yuhasabu fil abdu yaumil qiyamah yang pertama kali dihisap dihitung dari seorang hamba solatuhu solat tapi rasanya di desa kita saya tak perlu lagi cerita solat karena masjid ini sudah melimpah ruah. Ini setiap solat macam ini. <laughs> Ustadz Soman ini tidak sopan. Masa menceramahi orang di belakang. Saya bingung mau ngadap kemana ceramah di belakang orang, di depan orang, di kanan orang, di kiri orang. Nanti kalau saya mutar-mutar, musing saya pingsan. Saya ceramah lebih kurang 60 menit. Habis itu buka pertanyaan, kirim kertas. Nanti saya jawab, tapi jangan semua nulis. 30 menit aja. Habis itu saya mohon izin kalau ceramahnya kurang, nanti kita malam sambung di Masjid Raya Kuo. Datanglah ke Kuo. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ustadz sholat suami saya nggak sholat gimana cara nyuruh suami sholat berapa banyak ibu-ibu istri-istri ngirim whatsapp sms message ke saya ngadu karena suaminya tak sholat saya tanya suaminya nggak sholat sekarang atau dari dulu dari dulu nggak sholat kenapa mau nikah sama dia karena saya pun juga dulu nggak sholat suami saya iblis saya setan tapi sekarang alhamdulillah kami sudah tobat, kami sudah ngaji, saya memperbaiki diri, dia belum juga berhenti. Ternyata hidup ini kebahagiaan bukan pada materi. Dulu saya nikah sama dia karena rumahnya besar. Dulu saya nikah sama dia karena mobilnya mewah. Dulu saya nikah sama dia karena kebun sawitnya luas. Ternyata setelah menikah tak ada kebahagiaan Pak Ustadz. Tidur sama orang tak sholat, rasa tidur sama babi hutan Ibu mau anak gadis ibu tidur sama babi hutan. Apalagi sama babi ngepet. Oleh sebab itu maka carilah menantu yang so solat bukan somat. solat. <laughs> Ustadz somat, ini anak saya dokter, cantik, perempuan, calon mantu saya itu saya tidak tahu dia solat apa tidak gimana cara supaya kita tahu Pak Ustadz Apakah saya tanya dia, "Eh, calon mantuku, sampean sholat opo ora?" Jangan tanya dia, karena kalau tanya pasti dia jawab, "Aku sholat. Jadi gimana caranya? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Bisa kita ketemu besok di rumah makan jam 12.15 hari Jumat. Kalau dia bilang aku datang, jangan terima dia. Berarti dia tak sholat Jumat. Tapi kalau dia berkata, mohon maaf Bapak, mohon maaf ibu saya tidak bisa datang jam 12.15 tunggu saya jam 2 terimalah dia tapi soal ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah bocor Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka solat solat solat dari kecil anak sudah diajak solat moro auladakum bisalah suruh anak kamu solat wa um abna'u umur tujuh tahun anak solat tujuh tahun salat wadribuhum fil asroh pukul sepuluh suruh tujuh pukul sepuluh suruh tujuh pukul sepuluh kalau saya sampaikan ke wirid yasin ibu-ibu suruh tujuh pukul sepuluh apa kata ibu-ibu nyuruh anaknya senang pak ustadz nyuruh bapaknya yang payah alhamdulillah masjid kita tegak kokoh berdiri al muhajirin. Muhajirin artinya orang yang pindah. Al muhajirin orang pindahan. Dari masjid mana tadi? Masjid orang pindahan. Al muhajirin. Bapak Ibu pindah dari mana? Dari Jawa. Oh, buat ini bukan orang Melayu. Orang Jawa. Pripun kabare? Api. Alhamdulillah, Muko-muko, sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Ustaz, eh, jangan panjang-panjang, saya tak bisa. Itu aja lama ngapalnya. Bapak Ibu, insya Allah setitik-setitik ya iso. Wis pirang-pirang dino, oh koncone akeh wong Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, kalau kita sudah sholat di masjid, jangan lagi mempermasalahkan suku. Mau Jawa, mau Melayu, mau Batak, kita semua sama. Yang menyatukan kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang Jawa jangan lagi nolak. Wah, saya nggak mau nerima dia Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa. Saya nggak mau mantu saya orang Batak. Kenapa? Derajat kami langsung jatuh. Dari emas langsung jadi tulang. Ini masih mempermasalahkan suku. Mau Batak, mau Jawa. Kita semua sama kalau sudah sholat. Yang diucapkan kita Allahu Akbar maka semua sama arah kiblatnya satu fawalli wajhaka syatral masjidil haram imamnya satu ayatnya fatihah satu aurat yang dipakai bahasa Arab satu maka jangan lagi mempermasalahkan suku suku suku ini sesama suku masih saling ejek mengejek ejek mengejek kamu sukunya apa Melayu ah saya nggak kuat sama orang Melayu nih Pak Ustad kenapa lari terus oleh sebab itu mesti tahu kita asal usulnya kalau kita tidak sering mengenal, Inna khalaqnakum min zakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki wa unsa perempuan. Allah menciptakan makhluk cuma dua, laki-laki dan perempuan. Karena itu Allah menciptakan makhluk namanya Adam dan Hawa. Eh, datang orang sekarang katanya ada makhluk baru, Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep yang dari Jawa Barat. Kumaha tuh, Damang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diciptakan dari Adam, diciptakan dari Hawa, Hawa menikah sama Adam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Melayu, ada Minang. Untuk apa? Lita'arafu. Ta'arafu artinya untuk beramal soleh. Amal soleh kepada Allah. Salat. Jangan sampai tinggal sholat. Alhamdulillah. Ibu yang membangunkan sholat subuh, yang membangunkan sholat tahajud, yang membangunkan ibu adalah bapak. Bapak bangun tengah malam, dia ambil air, dia percikkan ke wajah ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Si ibu pun membentang sejadah, bapak pun sholat usalli sunnatat tahajud ini imaman pertama dulu dia jadi makmum sekarang dia sudah jadi imam imaman lillahi taala Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim mantunya kori Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin Mantunya sedang menjadi imam Mertua di sebelah bangun Eh, Masya Allah mas Memang kita nggak salah milih mantu. Iya, iya, iya. Mereka pun ngintip dari balik pintu ngeliat, rupanya HP-nya mati. HP Samsung sedang bunyi. Menantunya, turu turu kabeh nauzubillah betapa bahagianya kita ibu kalau suami ibu membangunkan malam tahajud suami ibu membangunkan subuh solat subuh bersyukurlah jangan sampai ibu berkata oh apa ini suamiku ini opo iki bojo ini bangun malam jadi imam tapi nggak bunyi. Ada imam sekarang nggak bunyi. Allahu Akbar. bersyukur pada Allah. Syukur ya Allah, sudah kau kirimkan seorang imam ke rumahku ini walaupun nggak bunyi. jenengnya imam apa? Imam menang. <laughs> menang aja. Bersyukurlah kepada Allah. Sekarang suami pulang malam sakau. Suami pulang malam mabuk. Mulutnya bau tua. Makan pil anjing gila. Suami tidak pulang. Siapa namanya? Toib. Mohon maaf Pak Toib Kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada isi ceramah saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kalau yang tersinggung, saya sarankan jangan tersinggung. Karena di beberapa tempat ada ceramah, waktu saya ceramah, orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, dua hari setelah itu mati. Bukan menunjukkan saya hebat, tidak. Memang ajalnya sudah sampai. Kita ngaji ini bukan mau sindir-menyindir saya penceramah yang tidak bisa di request. Ceramah saya tidak bisa di otak atik. Apa yang mau saya ceramahkan itu yang saya pikirkan. Dari rumah tadi tak tahu saya apa yang mau saya sampaikan. Saya demam. Demam. Suara saya tak keluar. Berkunang-kunang. Tapi begitu tegak di sini bangkit semangatnya. Luar biasa. Kenapa tuh? Karena doa jamaah. Makanya jamaah selalu banyak nanya sama saya. Ustadz makan suplemen apa? Ustadz minum apa? Ustadz makan apa? Saya cuman makan ayam penyet habis sholat Jumat tadi. Habis itu makan, baru makan lagi di rumah jamaah. Jamaah selalu, Ustaz Somad ini makannya sikit ya. Ustaz mangannya kok setitik Pak Ustaz. Dia nggak tahu sudah dua piring sebelumnya. <laughs> Jadi Ustadz ini sehat karena doa. Maka jangan lupa mendoakan sholat. Selesai sholat jangan lupa berdoa. Yang paling banyak mendoakan saya adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mereka yang mendoakan saya. Apa kata mereka subuh tadi? Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Hadirlah Ustaz Somad ya Allah. Minimal sampai siang ini aja dia sehat ya Allah. Setelah itu atas serahlah ya Allah. Sing penting teko ya Riki ya Allah. Nanti malam didoakan pula saya oleh jamaah dari Kuok. Di kuok pun mereka mulai berdoa habis Jumat tadi. Terutama ketua penitia. Ya Allah. Maka jangan lupa doa. Ini sekarang banyak orang selesai sholat tak berdoa. Tadi saya tengok sholat Jumat. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam jumpa beras. Berdoa. Masalah doanya mau sendiri mau ramai-ramai terserah. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Eh, bro, Sampean, kene lo. Sampean kok orang dungo. Kamu kenapa nggak doa tadi habis sholat? Ah nggak mau Pak Ustadz, doa yang lama aja belum kabul. Ya orang iso. Doa terus. Kenapa kata Umar bin Khattab? Aku anak ini nyari ibunya. Wes. <laughs> Mau nyari bapaknya. Kalau satu ibu tak cukup, nanti kami carikan lagi. <laughs> Sampai mana tadi? Hilang. saya kalau udah cerita-cerita ibu nih hilang. Maka saya takut nengok ke belakang. Tenang ya, Bu. Nanti 30 menit ke sini, 30 menit ke sana. Lama-lama kalau semua ngajak telentang saya ceramah. Doa. Ini ada makmum tak mau berdoa, mengaminkan imam. Pas ditanya, kalau imam berdoa aminkan. Kalau sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, tak usah ramai-ramai. Kalau ada imam berdoa, aminkan. Kamu kenapa nggak mau mendoa, mengaminkan doa imam? Wah, nggak mau Pak Ustadz, doa imam lain, doa saya lain. Kenapa? Imam minta hujan, saya nggak mau. Rupanya imamnya nanam sawit, dia nanam karet. <laughs> Makanya doa imam itu doanya umum. Doanya umum, jangan minta hujan. Ya Allah, berikanlah kami hujan. Yang jual es krim pulang semua. Dia mau panas. Makanya doa imam itu umum. Wa barokatan fir rizki. Berilah kami rezeki yang barokah. Insya Allah jamaah masjid al-muhajirin rezekinya barokah kabeh. Dari mana Ustaz tahu rezekinya barokah? Masjidnya besar. Keramiknya megah mewah. Di mana-mana masjid pasang keramik cuma di lantai. Masjid al-muhajirin sampai ke dinding. Menunjukkan barokah. Masjidnya oh, megah, mewah, cantik pakai besi. Kekurangannya jendelanya nggak ada. Dicopot karena acara. Saya tahu. Cuman mancing jamaah aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berkah bukan sawitnya sejauh mata memandang. Rezeki berkah bukan berarti getahnya panah Rezeki yang berkah bukan mobilnya mewah. Rezeki yang berkah adalah kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Mobilmu mewah, megah. Pak, pak, sawit bapak berapa hektar? Ya enggak banyak Pak Ustadz, sejauh mata memandang. Kebun karet gotah bapak banyak? Enggak banyak Pak Ustadz, ya cukuplah untuk 70 keturunan. Bapak tuh kaya ya? Kaya Pak Ustadz. Ibu tuh kaya, kaya Pak Ustaz. Kalau nyumbang berapa? 5000 perak. Kaya nyumbang 5000 perak. La ilaha illallah. 5000, ingat tuh 5000, 5000. 5000 di Pekanbaru, pergi nanti ke pasar bawah. Pasar bawah, tempat jual keramik, karpet. Tengok di lantai 2, 5000 WC. Buang air besar 3000, buang air kecil 2000, 5000. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam, dia keluarkan 2000. Penjaganya marah. Sini kau. Berapa tadi? 2000. Buang air kecil, bohong. Diam-diam kau buang air besar kan? <laughs> Duit banyak, sawit banyak, karet banyak. Nyumbang 5000 perak, berharap surga, nangis pula tuh. Ya mana? <laughs> Malaikat udah lama mau membenamkan dia ke tanah. Masuk aja kita malaikat. Kata Allah jangan dulu. Mungkin habis pengajian ini dia nambah. Alhamdulillah setelah pengajian Ustadz Somad Bapak tuh rupa Ustadz orangnya pelit bakal kikir tapi setelah Ustadz Somad ceramah sekarang setiap kotak lewat berapa? 7 ribu cuma nambah 2 ribu ini ngomong-ngomong kotaknya mana? Kenapa nggak ada kotak? Biasa kalau udah saya cerita sodakoh, kotak keluar biasanya. Rupanya jamaah Masjid Al Muhajirin tidak lagi nyumbang pakai kotak, langsung transfer ke nomor rekening. Kami nggak main, Pak Ustaz. Main, kami langsung pakai kartu gesek. Sa, sa. Entah mana kartu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bawa mati ini pertama solat, yang kedua sodakoh. Oleh sebab itu sodakoh. Kullu mri'in tatazilli sadaqati Nanti di padang masar tidak ada atap. Di mana orang bernaung? Di padang masar orang bernaung di bawah so sodako. Jangan sholat jangan somat, sodako. Orang bernaung di bawah sodako. Ini tebal ini, ini semen ini. Kalau ada di antara bapak ibu yang nyumbang 100 juta, ada orang nyumbang 100 juta, ini 100 juta untuk anak yatim fakir miskin. Nih, nanti di akhirat atapnya setebal ini. Ini 100 juta. Kalau yang 10 juta, Sunda pelapon. <laughs> Sunda pelapon. Kalau yang sejuta, triplek. Yang 10 ribu, Riau Pos dua lembar. <laughs> yang 2000 perak, MX. Di akhirat nanti kalau nampak ada orang MX dah mau ditiup-tiup angin. Nah ini, ini, ini. Ini, ini 2000. Sedekahlah, sedekah. Jadi Pak Ustadz, kalau kami tidak bisa bersedekah, bagaimana di akhirat? Maka berusahalah bersedekah. Tak bisa banyak sikit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa pesan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Irtakenar, selamatkan dirimu dari api neraka. Walau bisik kitamroh, walaupun sebelah korma, ada korma sebiji, belah dua, sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut kawan. Kalau dia nggak mau Pak Ustadz, kasih ke tangannya. Dia suap sendiri. Walau bisik kitamroh. Ibu, kalau masak, kalau masak, apa kata Nabi? Idza tabakta kalau kamu masak, faaksir ma'aha banyakkan kuahnya, banyakkan kuah. Nanti sedekah kuah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di kampung kami kemarin, ibu tuh rajin sedekah. Isinya capek kami mencari. <laughs> kuah. Sampai bawa tangguh kami ke dalam. <laughs> Kuah. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita beramal walaupun kecil. Sedangkan kuahnya aja dapat pahala. Apalagi kalau ada a, ayam. Kalau tak ada ayam, telur ayam. Tak ada telur ayam, telur puyuh. Tak ada telur puyuh, telur cicak. Telur cicak haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sekecil apa sodakoh kita dinilai? Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sebesar biji sawi. Saya tidak tahu siapa yang berwakaf tanah ini. Saya tak tahu siapa dulu yang bersedekah sawit untuk masjid ini. Tapi dia sudah meninggal dunia. Kita ngaji di sini dari mulai zuhur tadi sampai sekarang, sampai doa, sampai baca Quran mengalir ke makamnya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Semua yang berwakaf membangun masjid tapak tanah ini, Allahumma firlahu ampunkan dia ya Allah. Warhamhu rahmati dia ya Allah. Wa'afihi maafkan silap salahnya ya Allah. Wa'afu anhu berikan dia kebaikan ya Allah. Waja'alil jannata maswahu jadikan surga tempat tinggalnya ya Allah Allah maja'al kuburahum rawdatan min riadil jinan jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu la taja'al kuburahum ufratan min ufarin niran jangan jadikan kuburnya salah satu dari lowang nerakamu itulah orang yang cerdas ibu rajin baca yasin masih ada wirid yasin masih hari apa hari Jumat terserahlah mau hari, hari Kamis hari Jumat Baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Setelah meninggal dunia putus. Nggak ada orang mati baca Yasin. Ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, kapur kape. Nggak ada. Rajin sholat doa, sholat doa, sholat doa, sholat doa. Setelah meninggal dunia, ada orang tegak sholat doa. Tak ada. Kalau mau cerdas, sholat duanya terus, baca Yasinnya terus. Tapi yang paling bagus adalah bersodakoh. Tapi jangan sodakoh ke masjid, sodakoh ke masjid. Pak, Bapak nggak pernah ke masjid. Yang penting saya sudah sodakoh Pak Ustaz. Oleh sebab itu ini sodakoh luar biasa. Fasalli li rabbika salat wanhar berkurbanlah. Ustaz cerita kurban apa sodakoh? Sodakoh dulu. Sodakoh korma, sodakoh kuah, sodakoh ayam. Lama-lama baru sodakoh kurban seekor kambing. Tadi kami di Bangkinang tadi pagi acara akikah anak-anak. Ibu bapak yang anaknya belum diakikah, diakikahkan hari ketujuh. Hari ketujuh nggak bisa, hari ke-21. 21 nggak bisa, hari ke 14. 7 14 21. 21 nggak bisa, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun. Ustadz, anak saya mau saya akikahkan sekaligus untuk nanti sunat khitan. Boleh nggak Pak Ustadz? Tanggung. Sekalian aja tiga. Akikah, khitan, kawin. Ini orang kok pelit. Allah bukan minta 100 juta. Allah cuman minta seekor kambing anak perempuan anak laki-laki dua ekor kambing. Satu ekor kambing dua juta setengah, dua ekor kambing lima juta. Lima juta membayar seekor anak. Eh, seekor anak pula. Lima juta membayar seorang anak, tidak setimpal. Bayi tabung, orang yang payah punya anak sekarang bayi tabung di Singapura. Bayi tabung paling murah seratus juta. Itu pun tabung-tabung second. Tabung sembilan kilo. Berapa banyak orang susah punya anak? Ustaz Somad, saya sudah 10 tahun nikah belum punya anak. Teman saya nikah Januari, April langsung punya anak. Tak bersyukur kepada Allah. Maka ungkapan syukurnya akikah. Ustaz kami dulu orangnya susah. Kami dulu tinggal di kampung. Gak bisa akikah. Sekarang wis sukih. Sudah kaya. Sawitnya banyak. Duit banyak. Akikah sekarang. Ibu-ibu yang umur 40, 50 belum akikah, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Bapak-bapak yang sudah 40, 50 belum akikah, balik dari sini beli kambing. Nanti habis maghrib undang tetangga sahabat makan kambing. Akikah. Tapi akikah saja. Yang sudah umur 40, 50 akikah saja. Jangan minta cukur rambut. <laughs> Minta cukur rambut. Akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanor. Sangka cucu dia ayun, apa nenek duduk? Golak ibu membayangkan nenek itu duduk di hati. Begitulah hebatnya Islam ini. Hablum minallah terjalin dengan salat Allahu Akbar Sami Allahu liman amidah Allahu Akbar hablum minallah sedangkan hablum minannas fasalli li rabbika wanhar berkurbanlah Nabi Muhammad itu berkurbannya berapa kali Pak Ustaz Nabi Muhammad memotong sendiri ontanya potong potong potong 63 ekor habis itu pisau dia berikan kepada Sayyidina Ali Ali potong Ali Ali potong potong 37 ekor duit Nabi sendiri 63 ekor tambah 37 sama dengan Memang kalau siang-siang gini payah mikir. Hmm. Kata orang Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Ini kan habis makan siang nih. Jadi kalau ada bapak ibu heran, kenapa Ustadz Somad itu suaranya kuat sekali? Saya bukan marah, memang jam-jam segini harus kuat. Coba kalau saya ceramah, jamaah sekalian, adapun pengajian kita ini ada. Tadi saya mulai ceramah setengah tiga. Sekarang sudah jam tiga lewat lima. Tinggal dua puluh lima menit lagi. Kesana tiga puluh lima menit, baru beralih ke dalam dua puluh lima menit. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Rasanya saya tak adil membelakangi pemimpin, maka saya balik lagi Semua waginya adil insyaallah. Kalau mau menyebar kotak sodakoh, sebarkan ke ibu-ibu apa ke bapak-bapak? Ke ibu-ibu. Walaupun mencari uang bapak-bapak, tapi dompet itu dipegang ibu-ibu. Nah, ini trik untuk para pengurus masjid. Tapi memang masjid ini luar biasa mewah. Dengan tablik akbar, mari kita tingkatkan persatuan dan keutuhan umat. Oh, ternyata temanya ini. Sudah ngomong 35 menit, baru tahu temanya. Oh, Ustadz Noman gak tahu ya tahu. Saya kan udah baca duluan tadi. Lalu kenapa Ustadz cerita sholat dengan kurban? persatuan dan keutuhan umat dibangun lewat so solat bukan somat solat kenapa kita bersatu solat kalau sudah imam angkat takbiratul ihram semua makmum harus ikut itu persatuan apa kata imam Allahu Akbar ada nggak makmum di belakang Allahu Akbar orang gelem ya orang no kabeh melu melu sing imam Nggak bisa mengatakan, aku tidak mau imamnya dia. Dia imam, nggak mau aku imamnya dia. Kenapa? Sawitnya cuma satu kapling. Aku seratus kapling. Kalau sudah imamnya sujud, Allahu Akbar. Maka semua makmum ikut sujud. Betul? Tujuh anggota badan menempel ke lantai. Dua ujung kaki. Dua ujung lutut. Dua tapak tangan. Satu kening. Dua, dua, dua, satu berapa itu tujuh mentang-mentang bupati gubernur datang ke masjid al muhajirin nggak mau nempelkan kening ke lantai ditempelkannya ke tiang Allahu Akbar nggak sah solatnya oleh sebab itu dengan solat berjamaah kita bersatu dan utuh mana contohnya jamaah masjid muhajirin semuanya bersatu dan utuh dalam teriakan Allahu Akbar ini nampaknya banyak jamaahnya sedang puasa sunat dari bunyi takbirnya. Tapi anehnya botol banyak yang kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang hebat ceramah ceramah di Masjid Al Muhajirin ini. Bukan cuma orang yang ikut, ikan-ikan hiu, hmm, ikut semua, kucing-kucing datang. Hmm. Artinya apa? Anak-anaknya ikut. Banyak anak-anak ikut cuman diam. Ada anak-anak ikut lari-lari, lompat-lompat. Tapi anak-anak di Masjid Al Muhajirin merekam ceramah Ustaz Somad. Tengok. luar biasa anak-anak ikut dengar pengajian padahal saya sudah pengajian ceramah 35 menit tapi anak-anak tetap fokus mendengar kalau anaknya aja seperti itu apalagi bapaknya bapaknya malah nunduk anaknya semangat kalau di masjidmu masih ada anak-anak menjerit kalau di masjidmu masih ada anak-anak berteriak kalau di masjidmu masih ada anak lari-lari, bersyukurlah 20 tahun akan datang Masjid Al-Muhajirin masih tetap ramai sholat berjamaah. Sekarang tahun 2018 saya pertama kali diundang kemari. 2028, 2038, 20 tahun akan datang. 2038 mereka yang akan mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Somad ini ya? Betul. Dulu waktu Ustadz Somad ceramah ke kampung kami, saya anak kecil waktu itu Ustadz. Kami rekam Ustadz. Ini videonya Ustadz. Mereka yang akan menjadi calon anggota legislatif dari Kabupaten Kampar insya Allah. Coblos nomor. Wis, urung ya. <laughs> Belum ada nomornya. Artinya apa? Bagaimana kepemimpinan Kabupaten Kampar ke depan? bagaimana Bapak Kades, Bapak Dandim, Bapak Danrem, Bapak Koramil, bagaimana polisi ke depan. Itu tergantung bagaimana kita menjaga anak-anak kita dibesarkan di masjid, solat berjamaah di masjid, maka masjid ini mesti tetap kita jaga persatuan dan keutuhan umat dijaga lewat solat dan sodakoh. Tak lama lagi hari ini sudah masuk tanggal 7 Zulqa'dah Tinggal sebulan tiga hari lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Tadi malam saya dapat WhatsApp. Masih saya simpan gambarnya. Bila suami Anda susah diatur, daftarkan ke panitia kurban. Anda <laughs> di dalam. Ini pasti yang buat ibu-ibu yang marah sama suami. Nggak boleh gitu, Bu. Ibu jangan sampai mendaftarkan bapak ke panitia kurban. Doakan saja supaya bapak itu baik insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang rajin pengajian suaminya dilembutkan Allah hatinya. Menjadi suami yang soleh. Suami yang solat di masjid. Suami yang soleh. Suami yang solat di rumah. Suami solehah. Nanti pergi ke pasar Mangkinang beli telekung mukena, sampul pakai kresek, tulis di situ oleh-oleh dari Ustadz Somad untuk suami-suami solehah jenenge siapa? solekah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka berkurban Ustaz katanya kalau sudah kurban tahun lalu tahun ini nggak kurban lagi berkurban itu menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib man wajada saatan siapa yang rezekinya lapang siapa yang suke sopo sing sawitnya akeh maka dia tidak mau berkurban jangan dekat-dekat tempat sholat kami maka berkurbanlah berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi tapi menurut mazhab Syafi'i Maliki dan Hambali berkurban hukumnya sunat muakkad Alhamdulillah tadi waktu Ustaz Somad bilang berkurban itu hukumnya wajib menurut Hanafi Maliki Syafi'i sunat muakkad Alhamdulillah berkurbanlah, berkurbanlah. Ustadz Somad sudah daftar? Belum. Saya ngajak aja. Bukit tinggi, bukit tinggi, bukit tinggi, bukit tinggi, bukit tinggi. Udah pernah ke bukit tinggi? Urung. Orang yang cuma nyuruh saja, tidak pernah mengajak melakukan melakukan perbuatan, inilah orang yang dilaknat Allah. Jadi Ustaz Somad tiap tahun kurban. Alhamdulillah. Nanti yang paling bagus kurban itu dagingnya jangan diambil serahkan semua ke fakir miskin Pak ini ada kupon dua Bapak mau ambil dagingnya saya sesuai ceramah Ustadz Somad dagingnya saya nggak ambil bagikan semua bagian miskin bagi bagi bagi semua bagikan semua ini kupon pak saya kupon nggak mau terus kirim aja dua plastik ke rumah yang paling bagus adalah dimakan hatinya hati kambing ambil hatinya potong, cuci pakai jeruk limau, bersih, pasti garam, bakar, makan. Itulah makanan pertama pagi hari raya kurban. Tapi kalau mau makan dagingnya, boleh apa tak boleh? Boleh, kecuali kurban nazar. Kurban nazar tak boleh. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban. Itu dagingnya tak boleh dimakan. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya kurban. Tapi kalau anak saya nggak lulus, sampai mati saya nggak kurban. Itu pun nggak boleh. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah. Ustaz, ada ustaz yang ceramah katanya berkurban itu kalau suami saja berkurban, maka istri anak-anak sudah cukup. Itu kurban kelas ekonomi. Kurban ini ada berapa kelas? Ekonomi, VIP, VVIP. VVIP, very very important person. Orang-orang paling penting. Maka kurban yang paling penting, kurban kanjeng Nabi Muhammad SAW, 100 ekor onta kali 35 juta. Onta paling murah 35 juta. Itu onta-onta yang panuan. 35 juta kali 100 ekor. 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cendol kita bisa berenang. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? 3,5 miliar sendirian. Yang miskin itu umat Muhammad. Korbannya seekor kambing. Ada yang seekor sapi dikeroyok tujuh. Sapinya kurus. Waktu rapat sama panitia masjid, Pak Ketua Panitia, uh, boleh dapat kupon tiga nggak? Siji loro telu. Jadi Nabi Muhammad itu kaya raya. Bapak ibu yang kaya, jangan tunjukkan kau kaya karena rumahmu dua lantai. Jangan tunjukkan kau kaya karena mobilmu besar. Jangan kau tunjukkan kaya karena kau operasi plastik ini banyak sekarang perempuan operasi plastik, dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata plastik. Ada orang bakar sampah layu. <laughs> Pasti. Kalau kau mau tunjukkan kau kaya, maka banyak-banyaklah bersodakoh, berkurban. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Bu, kamu tak beriman. Kau tak beriman hatta yuhibba li akhi sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Di Pekanbaru, saya tidak tahu di daerah Jamaah Masjid Al Muhajirin di Pekanbaru banyak komplek-komplek orang-orang kaya itu katanya tidak mau lagi makan kambing karena takut kena darah tinggi. Saya ajarkan doanya biar nggak penyah darah, nggak kumat darah tinggi. Sebelum makan itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Am. Nanti kalau kumat Pak Ustaz, saya enggak tanggung jawab. Nanti udah doa. Alhamdulillah saya enggak pernah kumat. Mau akan daging kambing, mau akan udang, mau akan tadi malam semalam di siak, mau akan durian, tak ada kumat. Paling-paling mati kontan. Jangan takut. Makan itu tidak masalah. Nabi Muhammad walimah nikah makan kambing. Akikah makan kambing. Kurban makan kambing. Pernah nggak Bapak Ibu baca hadis Nabi Muhammad meninggal karena darah tinggi? Eh. Nggak ada. Yang penting jangan banyak-banyak. Kulu makanlah, wasrobu minumlah wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Ya makan. Makan satu suap, dua suap, ya nggak apa-apa. Ini makan sampai tiga mangkok. Iyalah, habis. Alhamdulillah. Ini kameranya hidup, Mas. ditanya <laughs> tanya dulu. Karena pernah saya ceramah, selesai saya nanya, ini minta rekamannya ya. Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. <laughs> Loh, mati kenapa dipasang? Untuk gaya-gaya aja. Sekarang zaman pencitraan. Kalau tidak sama baleho dengan wajah asli berarti pencitraan. Sama nggak sama asli? Dari mana dapat foto ini? Saya aja nggak punya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah berkontribusi nyumbang untuk acara ini, mudah-mudahan segala kesulitannya dimudahkan Allah kalau rezekinya jauh, wa in kana rizquhu ba'idan faqarribhu. Kalau jauh rezekinya didekatkan Allah insyaallah. Kalau masih sulit dimudahkan Allah. Anak-anaknya dijadikan Allah para penghafal Al-Qur'an. Termasuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang sakit-sakit, bagaimana menyembuhkan penyakit ke dokter? Dokter sudah enggak juga sembuh, maka jangan ke dukun. Jangan ke dukun. Yang berdukun, dukun, dukun berhenti. Ini suaminya nggak patuh, suaminya kasar, pergi ke dukun. Kata dukun, ambil kukunya. Habis itu ujung kumisnya. Habis itu dibakar. Setelah dibakar, campur sama tembakau. Campur masukkan ke kopi. Habis itu dibacakan mantra. Kak Kang Tilingobo mulut tersongkang gitu kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Siapa yang kedukun? Man atakahinan siapa yang berdukun? Fasaddaqahu bima yaqul. Percaya sama cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Salatnya tidak diterima 30 40 hari 40 malam. Tobat, tobat, tobat. Siapa yang berdukun tobat. Saya saya nggak pernah kedukun Pak Ustaz. Alhamdulillah, tapi saya dukun. Tobat. Dukun-dukun, tobat. Ustaz nggak takut kalau dukunnya nyantet nanti. Insya Allah kita doakan. Tak boleh doa yang buruk. Kita doakan semoga Allah meniupkan angin hidayah ke hati para dukun. Kalau dia tidak juga berhenti bertobat, ditiupkan Allah angin puting beliung. Rata sekalian dia dengan tanah. Sakit hati sama orang. Dukun, ini adik-adik yang cantik-cantik, yang gadis-gadis. Datang laki-lakinya apa? Hai cewek, godain kita dong. Apa? Kau mau nikah sama aku? Pret, Air ludahnya diambil, disantet. Tujuh. Tujuh. Itu di daerah-daerah Melayu namanya tujuh. Dituju artinya api menyala untuk menuju ke tempat dia. Tujuh namanya. Ada namanya santet. Di Jawa namanya santet. Di kampung kami namanya black magic. <laughs> Black magic. Kalau hantunya tinggi, namanya begu ganjang. Begu hantu, ganjang tinggi. Begu ganjang, hantu tinggi. Kalau pendek, gundul, tuyul. Kalau naik motor, Dracula. Kalau melompat-lompat, hantu Cina. Kalau nggak bisa melompat, suster ngesot. Apa beda jin sama hantu Pak Ustadz? Podo sami mawon. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin Islam, ada jin ka. Jangan sebut kafir. Nanti yang jin kafir tersinggung. Jin non-muslim. <laughs> Saya banyak ceramah saya dikritik karena katanya saya ustadz keras. Setelah Bapak Ibu mendengar ceramah saya selama 50 menit, kira-kira saya ini ustadz keras apa ustadz lembut? Orang selembut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada saya mengajak, ada tak saya ceramah. Siapa yang beda agamanya, pancung kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya. Ada? Tak ada. Saya mengajarkan kedamaian. Ustaz, boleh nggak daging kurban diberikan kepada non muslim? Boleh apa nggak boleh? Boleh, boleh. Satu kilo, satu kilo, satu kilo, satu kilo, satu kilo. Tiba-tiba datang adik-adik panitia pulang bawa Kenapa dibawa pulang? Ternyata dia non muslim, nggak kami kasih. Kasih dia, kasih dia, kasih dia setengah kilo. Loh, aku kenapa kau kasih setengah kilo? Dia sekilo. Kau mau dapat sekilo? Iya, sebutkan passwordnya. Ashadu alla ilaha illallah. Masalah uh, masalah gunting pita bisa nyusul belakang. Gunting pita sunat. Nanti undang Gus Gus, anak kiai di Jawa namanya Gus. Persatuannya IGGI, Ikatan Gus-Gus Internasional. Kemarin satu orang Gus dari Malang ketemu saya di Masjid An-Nur subuh. Beliau membuat sunat masal gratis yang disponsori oleh nggak tahu dari mana tapi angkutannya dari oh Bukit Barisan tentara mengawal beliau membawa ke suku Talang Mama, suku Melayu tua di Indragiri Hulu. Jadi mereka buat khitan masal gratis. Alhamdulillah banyak yang daftar. Ada yang mendaftarkan anaknya, ada yang mendaftarkan ponakannya, ada juga yang mendaftarkan suaminya. <laughs> Oleh sebab itu maka hitan gratis ini juga sodakoh luar biasa. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan permusuhan, Kau saudaraku seagama. Mau Sunda, mau Batak, mau Melayu, mau Jawa, mau Banjar, mau Bugis, mau Makassar. Kau saudaraku seagama. Tapi di sana ada saudara bukan seagama. Mereka adalah saudara senegara. Se-NKRI. Mereka juga adalah saudara kita. Mereka dulu berjuang sama kita melawan Belanda. Mereka berjuang melawan melawan bersama kita melawan Jepang. Tapi kemudian kita berpisah Tanya karena perbedaan agama itu biasa dan keutuhan ini kita jaga dengan tablik akbar mari kita tingkatkan persatuan dan keutuhan umat insya Allah yang wirid yasin lanjutkan tapi seumur hidup baca yasin tak baik baca yasin baik seumur hidup baca yasin kurang baik karena Allah tidak hanya menurunkan surat yasin masih ada surat-surat yang lain ini dari dulu baca Yasin aja. Itu pun Yasin nggak dibaca semua, ujung-ujungnya aja. Turjaon. Fayakun. Dari mulai saya SD sampai sekarang saya Ustad tetap baca Yasin. Bedanya dulu nggak pakai seragam. Sekarang sudah pakai seragam. Wow. Pergi wirid Yasin itu baca Quran bukan mau menunjukkan cincinnya tiga. Di mana acara wirid Yasin, Bu? Sana. Oleh sebab itu luruskan niat. Tapi ada pula orang yang tak mau baca Yasin. Baca. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Yasin itu Quran apa Quran? Yasin itu Quran. Ya baca. Baca Quran. Tapi surat-surat yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Sore ini kita tidak lagi baca Yasin seperti biasa. Tapi kita baca makharijul urub tajwid tahsin lima ayat lima ayat ibu dulu lima ayat bu A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim Mantap Ibu lima ayat Itu tanda-tanda. Tapi jangan langsung di ah, orang iso kan? Sampai orang iso. Jangan. Hari gini ibu-ibu sudah mau wirid Yasin, alhamdulillah. Hari gini ibu-ibu mau ke masjid tablik akbar. Berapa banyak ibu-ibu di luar sana enggak mau duduk di rumah nengok apa? Sinetron Korea. Sudah tahu orang Indonesia warna kulitnya cuma dua warna. Orang Indonesia kulitnya dua dan duanya kulit-kulit tanam-tanaman. Yang pertama sawo matang, yang kedua hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea, orang Korea putih. Akhirnya kita pun menengok ibu ini pergi yasin, macam nengok tepung terigu. <laughs> Dua inci. Tiba-tiba kipas angin mati, lampu mati, panas, minta ampun. Meleleh. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Tadi mau berangkat dari rumah, mati lampu gelap. Mau pasang buru-buru. Cepat, ya sebentar, sebentar. Sedilo iki, sedilo. Ya. Sampai di tempat orang senyum, orang senyum. Rupanya salah pasang. Sebelah hijau, sebelah biru. Alhamdulillah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin tak ada yang model begitu. Alhamdulillah. Ustaz ini nyindir. Nah, saya penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Pengalaman saya pahit. Dulu pernah saya menyindir orang. Ustadz tolong sindirkan di masjid kami, ada orang yang sedekah, tapi setelah itu sedekahnya diambil balik. Tolong Ustadz sindirkan. Oke, okay, saya sindirkan. Siapa yang mengambil sedekahnya, setelah itu diambil lagi, maka kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi seperti anjing yang menjilat muntahnya sudah muntah dijilat lagi Murapi api saya sampaikan setelah pengajian pengurus masjid ngasih tahu Ustaz Somad yang mau disindir nggak datang Nyesal saya. Masa itu saya tak pandai sini menyindir. Makanya kalau ada nantung to the point, mana orangnya? Bawa sini. Ustadz ini ada orang gini gini gini, mana orangnya? Bawa sini, biar saya ceramahi. Berani Ustadz empat mata sama dia, jangan empat mata, tiga mata pun bisa. Mana? Mana? mana? <laughs> Jadi nanti kalau ada yang nanya, berapa lama Ustadz Somad tadi ceramah? Ustadz Somad ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apa isi ceramahnya? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah sudah kasih kau nikmat. Berapa banyak kedipan mata? Ada yang bisa ngitung dari subuh tadi berapa kedip mata? Allah sudah kasih kau nikmat. Berapa darah yang dicuci oleh buah pinggang? Ada yang bisa ngitung berapa tetes darahnya dicuci buah pinggang? Allah sudah kasih kau nikmat. Berapa sudah jantung kau menyemprotkan darah naik ke otak? Berapa banyak orang yang mati kena sakit jan jantung. Kenapa anu mati? Sakit jantung. Kenapa anu mati? Jantung koroner. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Kenapa dia mati? Kena kurap. Jantung. Kalau kertas sudah datang, itu berarti saya sudah ceramah 60 menit. Kita buktikan. Betul. Dimulai setengah tiga, sekarang setengah empat, janji protokol menjawab pertanyaan inna atainakal kausar fasalli salatlah wanhar berkurban bersedekahlah yang keempat inna syani'aka huwal siapa yang membenci engkau bu siapa yang mengejek engkau bu siapa yang membenci engkau pak jangan kau balas inna syani'aka huwal abtar Abetar itu apa? Maaf, maaf. Abetar artinya senapan anginnya putus. Ngadapnya ke sana. Senapan anginnya putus. Inna sani akahwal abetar. Siapa yang ngejek engkau, jangan kau balas. Nanti kalau jumpa sama dia, inna sani akahwal abetar. Senapan angin kau putus. Memang tak putus, tapi tak hidup jangan balas saya tak pernah saya balas kalau ada orang melempar ibu pakai batu lempar dia pakai bunga dilemparnya ibu pakai batu balas pakai bunga tapi kalau sudah tiga kali balas pakai bunga yakinkan potnya ikut sekalian karena dia udah kurang, kurang ajar dia sudah hilang demam saya ceramah di Al-Muhajirin Padahal tadi saya ngaku sama Ustaz Dayat, tolong jangan pakai AC Ustaz Dayat, saya menggigil nih demam. Begitulah hebatnya doa. Maka jangan lupa saling mendoakan. Habis pengajian nih saya pulang, ceramah lagi malam, tapi hubungan kita tak putus. Saya minta request satu saja doa Bapak Ibu. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Mau cepat aja.